Lisan mulia beliau alaihi salatu wasallam menyatakan al barakatu fi bukuriha. Keberkahan itu pada waktu paginya. Maka tentunya kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki padanya keberkahan dalam perkara ilmu, amal dan keistiqomahan. Demikian besar apa yang diamanahkan kepada anak terkait dengan majalis kita kali ini untuk mengangkat sebuah tema dalam perkara as-sabr. Kita teringat bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam lisan mulia beliau alaihi salatu wasallam menyatakan as-sabru Kesabaran itu adalah cahaya. Maka bisa ditengok barakallahu lana wa iyyakum bisa dilihat, bisa disaksikan bagaimana tingkatan atau kedudukan orang yang bisa bersabar. Wallahi yahdina wallahi yahdina semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua kita bagian dari yang dikehendaki padanya kesabaran nantinya setelah kita tahu bagaimana bimbingan dari agama yang mulia ini agama yang kita bernaung bersama kita peluk bersama agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala jamin bahwasanya al-haq kebenaran itu berada di atas Islam itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hak, agama yang benar itu hanyalah Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya as-sabr sabar itu suatu yang mungkin ringan dan mudah diucapkan dengan lisan kita masing-masing. Namun sesungguhnya as ini memiliki makna dalam kehidupan kita masing-masing. Makna yang sangat mendalam. Yang tadi disinggung bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam melalui jalan Sahabiyun jalil kita tahu Abu Malik Al-As'ari radhiyallahu taala anhu dari riwayat al-Imam Muslim rahmatullah alaih rahmatan wasiatan wa ghafaralah beliau alaihi salatu wassalam beliau alaihi salatu wassalam menyatakan as sabr dia barakallahu lana wa iyyakum sabar itu merupakan cahaya Dan di dalam kesabaran itu sendiri merupakan amalan yang terpuji. Dan pelakunya yakni yang bisa bersabar agar selalu terbimbing di atas al-haq dari makna Obyak tadi. di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala rahmatan wasiatan wa ghafaralah memberikan keterangan di dalam majmu' fatawa dalam risalah beliau jilid yang ke-10 halaman yang ke-40 Beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasiat dan wafarullah menyatakan di mana as-sabr ini merupakan suatu petunjuk atau hidayah yang tidak mungkin bisa diraih melainkan dengan ilmu Sedangkan terkait dengan al-yusra yakni kemudahan dalam meraih ilmu tadi tidak mungkin bisa dicapai dengan adanya asobr, sabr kesabaran maka asobr sabr ini Masuk pula dalam pembahasan al-imsak, yakni menahan. Sehingga seseorang ketika menyatakan dirinya bersabar, maka lisannya tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini. Yang sebelumnya hatinya betul-betul ada ketundukan dengan menahan rasa kesal ataupun mungkin kegundahan dan semisalnya dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisannya pun bisa tertahan dari keluar ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya diikuti dengan al-jawarih anggota badannya dia buktikan tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hakikat as-sabr kesabaran tadi harus meliputi dari tiga sisi di atas. Ayolah lehwanana rahimani wa jami'an. Sehingga betapa besar dan agungnya ketika seseorang mendapatkan karunia yang besar ini dengan as-sabr kolbu, lisan, dan anggota badannya tunduk dan mengikuti apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia pun bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada adzunub dosa Di dalam kitabullah dan juga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam Sabar itu sendiri Ada empat kalau kita mau Betul-betul terdabur dalam membaca kitabullah Dari ayat per ayat Dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam Dari ahadis beliau dari kutubul kutubul hadis. Maka as-sabr ini ada beberapa lafat yang ada padanya yang juga memiliki kandungan makna yang berbeda-beda pula. Di antaranya sabrun juga tasabbur Demikian pula istibar juga musabarah. untuk itu sendiri barakallahu lana wa iyyakum Yani merupakan kesabaran yang bisa dikerjakan dengan gampang, yang mudah, yaitu sabrun. Adabun tasabbur Tasabur itu kesabaran yang diamalkan atau dikerjakan dengan upaya dan perjuangan. Maka ketika kita mendengar dari kalangan ikhwanana memberikan nasihat kepada kita, tasabur ya. Itu tahu bagaimana makna yang berat atau masoib yang menimpa kita. Sabur ya ahi. Kita pernah mendengar kan? Jadi nasihatnya ini mengingatkan kita bahwasanya sabar yang perlu kita jalani ada upaya dan perjuangan di situ. Demikian pula terkait dengan istibar. Istibar ini adalah puncak dari tasabur dari apa yang dia upayakan perjuangan untuk meraih kesabaran tadi dia betul-betul berjuang dengan upaya yang sangat sehingga meraih puncak dari kesabaran tadi. Demikian pula tadi disebutkan adanya musabarah musabarah itu bentuk kesabaran yang diamalkan atau dilakukan tatkala seseorang ini di bidan tempur karena tekanan jiwa yang mengarah kepada kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala sifati innan nafsa la'amaratu bisu' Sungguhnya jiwa ini sungguh memerintahkan mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Terkadang muncul pikiran-pikiran ya gak pada tempatnya. Ketika seseorang ini berada pada medan tempur, yakni jihad fi sabilillah, maka dia dituntut untuk musabarah betul-betul menahan jiwanya tadi untuk tidak terlena dengan ketakutan yang sedikit dalam perkara duniawiyah. Karena terkait dengan amalan jihad fi sabilillah, seorang yang berangkat jihad ini harapannya adalah mati. Bukan yang lainnya. Kalau dia menempuh jihad syar'i, karena tahu fadilah dan keutamanya sangat besar ketika dia tidak kembali. Barakallahu lana wa iyyakum. Ayo rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika kita tahu dari beberapa lafat-lafat yang ada pada as-sabr dari makna-makna yang berbeda pula maka di sini kita perlu memahami bagaimana kondisi sabar ini dari sisi keterkaitannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, As-sabr di sini yakni yang dimaksud dengan kesabaran itu bersabar as-sabru billah yakni sabar terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia sebagai seorang hamba ini membutuhkan pertolongan meminta bantuan maka disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka as billah yakni memohon bantuan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dan dia pun harus meyakini bahwasanya dialah zat yang kondisinya bisa menjadikan dia seorang hamba yang bersabar Karena memang kesabaran ini barakallahu lana wa iyyakum dia bisa meraihnya semata-mata ma'unnah minallahi subhanahu wa ta'ala wahdah. Bukan atas dasar kemampuan dia semata. Maka dia pun harus bersandar dengan as-sabru billah. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam tanzilnya dalam suratul An-Nahl ayat yang ke-127 wasbir wama sabruka illa billah ini kitabnya kepada siapa kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala nyatakan wasbir dan bersabarlah lil amr wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali atau melainkan dengan bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini oleh alakhwanana fahayakumullah fi ta'atihi wa salamah fi dunya wal akhirah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bantuan pertolongannya kepadamu wahai Rasul alaihi salatu wassalam untuk bisa bersabar, maka niscaya engkau tidak pula bisa bersabar. Masya Allah. Ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sang penghulu Bani Adam yang kita tahu nanti mulai akhir tidaklah pintu al-jannah itu terbuka kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang masukinya. Diberikan bimbingan dengan penuh ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sekiranya orang-orang yang kondisi merotib tingkatan-tingkatannya di bawahnya? Tidak bisa seorang ini bersandar hanya dengan ringan bagaimana yang kita saksikan keumuman kaum muslimin. Sabar kita. Maka sabar ini barakallahu iyyakum butuh disandarkan kepada zat yang maha mampu untuk menjadikan masing-masing kita ini sebagai hamba yang sabar. Asabru billahi tabaraka wa ta'ala. Demikian pula ayuhal ikhwanana rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya adalah as-sabru Yakni bentuk kesabaran yang dilakukan dengan sebab kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena betul-betul mengharap wajahnya dan ingin mendekatkan diri kepadanya semata. Bukan karena riaan, ingin nampak, ingin dipuji, atau tujuan buruk yang lainnya. Bukan. Di mana kita ayo alehwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an sebagai bagian dari ghuraba Ya memang demikian. Tidak khawatir dengan adanya celaan. Tidak pula mengharap pujian. Maka kita betul-betul harus menyandarkan asobru ini lillah. Tatkala fitnah datang bergantian, kita ingatkan bagaimana kondisi fitnah-fitnah dalam perkara din khususnya yang kita tahu kemarin bersama kita atau mungkin barusan tadi bersama kita tapi karena fitnah-fitnah yang bergelayutan demikian menyebar tidak ada seorang pun yang merasa aman dari fitnah-fitnah ini kecuali dia memiliki as Mungkin kalau kita bisa muhasabah hanya karena terkaitan dengan selembar kertas yang mungkin bagi orang yang mengetahui bagaimana kondisi rendahnya tadi bisa berbalik dari manhaj dan akidahnya untuk membela secara babi buta. Apa kertas tadi? Selembar ijazah. Demikian yang kita ketahui. Maka butuhnya seorang ini memiliki ilmu terkait dengan as-sabrulillah tadi. Semata-mata ketika dia melakukan amaliah-amaliah yang salehah yang dia tahu bimbingannya di atas kitab sunnah tentunya ala fahmi salafil ummah maka dia semata-mata karena kecintaan dan takorruban ilallahi rabbuna tabaraka wa ta'ala wahda karena seberapa pun besarnya pujian seseorang kepada kita Sesungguhnya yang paling tahu kondisi kita Hanyalah diri kita masing-masing dan juga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala tentunya. Maka apa arti dari sebuah pujian yang kondisinya mereka menganggap seorang ini mungkin wah, masya Allah dan yang lain, tetapi menipu bisa menggelijirkan nasallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah ayo ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an Adapun sabar yang berikutnya yakni as-sabru ma'allah di mana seorang hamba ini dituntut sabar. Ini kesabaran seorang hamba bersama syariat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dengan segala ketentuan dari ahkam-ahkamnya, hukum-hukumnya. Secara berkesinambungan. Berupaya pula untuk senantiasa berada di atasnya dengan istiqomah. di atas hukum tersebut. Dia pun berupaya untuk melakukannya dan mengamalkannya dengan segala konsekuensi yang ada padanya. Maka bagian dari as-sabru Allah ini ketika seorang hamba ini hidupnya dikendalikan dengan syariat kapan saja dan dimanapun ia berada. Masya Allah. Jadi ia duru, madalil. Bisa jadi dia mungkin berpendapat dalam perkara ahkam akam syariah, kada wa kada. Ternyata setelah datang penjelasan yang berikutnya, oh, pendapat yang Anda sampaikan kemarin yang dinukil dari ini ternyata ada yang lebih menguatkan. Ya duru ma'adalil. Barakallahu lana wa iyyakum. Maka di sini ayyuhal ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kehidupan kita bersama di dalam dunia yang fana ini tatkala kita berupaya untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala para ulama kita memberikan bimbingan-bimbingan yang ringkas bimbingan-bimbingan yang gamblang yang mudah untuk kita bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan ini. Bisa meraih yang namanya asobar tadi. Dengan pembagian yang para ulama kita barakallahu lana iyyakum meringkasnya. Yang diantaranya ayolah wanana rahimani wa rahimakumullah jami'an seorang yang berupaya sabar di atas ketaatan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan selalu mengerjakan segala perintahnya. Ini yang pertama. Di ketika seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan perintah-perintah Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala di atas ketaatan maka ini karunia yang besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan lima yasha bagi siapa yang dikehendaki maka kenikmatan yang besar ini janganlah menjadikan seorang tadi terlena. Ketika dia melihat ada dari kalangan saudaranya mungkin tidak bisa dan tidak mampu berada di atasnya yang demikian ini, maka ketahuilah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini adalah sangat besar sekali. Sehingga kita bisa menjalankan ketaatan, bisa menjalankan perintahnya. Ini taufik minallah subhanahu wa ta'ala semata. Kita harus menyadarinya. Kita bisa bersabar. Di saat kondisi cuaca sangat dingin mungkin. Kondisi yang mungkin memberatkan dari anggota badan kita masing-masing untuk bangun di waktu pagi. Tapi atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bangkit dan bangun untuk menjalankan amaliyah salihah. Amalan-amalan ketaatan diperintahkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa taala. Ini kesabaran yang menjadi bagian karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Demikian pula ketika kita bisa bersabar dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Rabbuna Tabaraka taala. meskipun kondisi asal jiwa kita masing-masingnya memerintahkan perkara-perkara yang buruk tetapi dengan taufiknya kita bisa tertahan dari maasi terhadap Allah Subhanahu wa ini perkara yang sangat besar Ayo ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an betapa kita tahu bimbingan-bimbingan syariat ini godaan, rayuan, hasutan, tipuan, bisikan, bahkan tiupan kata Nabi Allah alaihi salatu wasallam dari syaitan yang terkutuk ini luar biasa terhadap Bani Adam khususnya. Untuk digelincirkan kepada dosa. Maka tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa seorang ini bisa bersabar untuk tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat dan bisa menahan diri pula dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa taala. Dan yang berikutnya Betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba tatkala dia bisa bersabar terhadap masaibud dunia. Musibah-musibah yang menimpanya dari urusan-urusan duniawi ini. Yang tidak mudah yang demikian ini keluar dari lisan seseorang kecuali kembali itu semua datang dari taufik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita teringat kisah yang agung yang mulia dari salah seorang sahabiah saat itu. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa arda. Tatkala dikhabarkan kepadanya suami tercintanya gugur di medan tempur Apa yang keluar dari lisan mulia sahabiah ini? Walaupun kolbunya saat itu dikisahkan dalam hati, di benaknya mengatakan, siapa nanti yang akan menggantikan kondisi suamiku? Sementara dia yakin suaminya tadi gugur di medan jihad fi sabilillah bersama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam jihadnya dalam kondisi saat itu para sahabat yang lainnya masih hidup tetapi lisan mulianya keluar dengan penuh keimanan dan ketudukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma jurni fi musibati wa akhlub wa ahlif li khairan minha. Betul-betul yakin bahwasannya dia memohon kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan ajar di sisinya dan mengharapkan pula ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Barakallahu lana wa iyyakum. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, kedudukannya naik tinggi. Bagian dari Umahatul muminin karena dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi sallam Karena ibu dunia pasti menimpa dan menimpa di antara kita. Tapi lisan-lisan ini kalau dia bisa berucap dengan ucapan yang dibimbingkan di dalam syariat yang mulia ini akan menghantarkan kepada kemuliaan yang jauh kedudukannya. Wallahu yahdina wallahu yahdina. Fa ayyuhal ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini bisa dirujuk di dalam risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasiatan wa ghafarallah dalam risalah beliau kaidah fi sabr. Demikian pula sebahagiannya ada pada sarah sahih Muslim karya Al-Hafidz An-Nawawi Abu Zakaria rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan wa ghafarallah. Masalah sekarang Bagaimana tatkala Di antara hamba ini ada yang mungkin berkeluh kesah kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala apakah ini bagian dari yang menafikan kesabaran maka kita merujuk kembali kepada kitab Allah dikisahkan di dalam kitab Allah dalam surat uh, fi surat Yusuf nah, di mana Nabi Allah Yakub alaihi salam menyatakan ketika mendapatkan khobar atau berita dari anak-anaknya. Ini kisah yang panjang. Tetapi ucapan Nabi Yakub salam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanjilnya ini menjadikan dalil bagi kita semua Bagaimana kedudukan seorang yang berkeluh kesah kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala? Di sini dinyatakan qala Nabi Yakub mengatakan innama azku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Beliau alaihi salatu wassalam menjawab dari apa yang dikisahkan oleh putra-putranya tadi sesungguhnya hanyalah kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya Masya Allah demikian pula beliau alaihi salatu wasallam menyatakan Fasabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an il innahu huwal alimul hakim. Kata beliau alaihi salatu wassalam Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan mereka semuanya kepadaku Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui Lagi maha bijaksana Masya Sehingga ketika mengadu, mengeluh dalam perkara-perkara yang demikian ini Perkara yang ada teladan dan bimbingannya dalam kitabullah Keluh kesah, mengadukan justru Yang utama adalah kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala Dan masalah berikutnya Ayolah ikhwanana rahimani wa jami'an. Terkadang yang namanya kita hidup di dunia ini ada masalah-masalah yang menghimpit dari kesulitan-kesulitan baik duniawiyah ataupun yang terkadang eh, terkadang masalah-masalah ukhrawiyah yang kita tidak tahu ilmunya. Kita mengadu curhat kepada yang lainnya. Masalah diniyah atau masalah duniawiyah terjadi yang demikian ini, bagaimana hukum di dalam syariat ini? Terkait yang demikian ini ketika seseorang memang butuh meminta bimbingan atau mungkin bantuan yang sifatnya dimampui dari hamba yang lainnya dari kesulitan-kesulitan duniawiyah Semisal seorang yang datang mengadukan masalah dunianya dari rasa sakit yang ada pada dirinya kepada seorang tabib dokter mengeluhkan ini dan itu sebagai bentuk keterangan ini yang saya rasakan maka perkara yang jawas boleh atau seseorang yang mungkin butuh dia mengadukan hal-hal yang menghimpit dari permasalahan-permasalahannya. Yang dia memang berhak untuk diadukan seperti seorang qadhi, hakim dan semisalnya, perkara yang boleh. Karena dia tertolimi. Atau mungkin sekedar saran atau solusi. Ini jalannya mungkin dan yang lainnya perkara yang boleh. Namun ayolah wanana rahimani wa rahimakumullah jami'an dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak ada seorang hamba yang memiliki kemampuan atasnya maka hendaknya masing-masing kita menyadari betapa besarnya ketika menyerahkan kepada makhluk yang kondisinya masing-masing kita ini adalah untuk apa? Asal penciptaan manusia tadi adalah lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa insanu dha'ifah. Maka apapun yang dijadikan dari wasilah solusi atau jalan tadi semuanya kembali dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka yang terpenting dari masing-masing kita ini memahami bagaimana kedudukan sabar dalam syariat ini yang begitu agung, yang begitu mulia. Apa saja dari sabar-sabar itu sendiri sehingga kita tidak tergelincir tatkala mengadukan permasalahan-permasalahan yang sifatnya adiah yang ada pada kebiasaan kehidupan di dunia ini kepada yang bukan ahlinya. Wa nasallallahu alaihi wa Mungkin sedikit ringkas yang kita sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat.